Sesungguhnya siksaku amatlah keras. Firman Allah Subhanahu wa taala ini memberikan peringatan kepada kita untuk senantiasa pandai mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur kepadanya amat sedikit sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan wa qalilum min ibadiyas syakur dan amat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas segala limpahan nikmat atas segenap nikmat yang tercurah kepada kita. Sekecil apapun nikmat itu. Semoga kita pandai untuk bersikap syukur. Ikhwafiddin azakumullah. Salah satu sikap kepribadian yang harus dipupuk sedini mungkin oleh kita sebagai seorang penuntut ilmu yaitu memupuk sikap arif walin sikap rahmah kepada segenap salafiyin dan kepada kaum muslimin sikap lemah lembut sikap rahmah adalah satu sikap yang senantiasa perlu kita kedepankan dalam kondisi-kondisi yang memang mengharuskan demikian. Tentunya sikap Arif <clears throat> lin akan berbeda bukan ditujukan kepada orang-orang yang memang mereka melakukan satu bentuk hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang yang memusuhi terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Sikap lemah lembut, sikap rahmah adalah sikap yang senantiasa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sikap ini senantiasa ditunjukkan oleh beliau kepada segenap para sahabat baik itu para sahabat yang dewasa atau yang masih kanak-kanak baik itu kepada kalangan ummahat ataupun kepada siapapun dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok panutan kita karena beliau adalah manusia sebaik-baik manusia yang telah yang telah Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagi kalian uswah hasanah. Contoh teladan yang baik. Karenanya sisi-sisi kehidupan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam berbagai kehidupan bisa kita jadikan sebagai sikap yang kita tiru dan kita merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah berbicara atas dasar hawa nafsunya. Nabi sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam senantiasa dibimbing dengan wahyu. Oleh karena itu setiap sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam adalah sikap-sikap terpuji, sikap-sikap yang baik, sikap-sikap yang sangat amat perlu kita teladani. Dan terlebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada kita untuk mengikuti apa yang telah diperintahkan, diperbuat, ditakrir, diberikan contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم Katakanlah jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam setiap aspek kehidupan ya. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Firman-firman Allah Subhanahu wa taala ini secara jelas, tegas membimbing kita untuk senantiasa merujuk kepada apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena beliau adalah panutan kita. Karena beliau adalah teladan kita. Tidak sebagaimana anak-anak muda, anak-anak remaja pada masa kini yang mereka memfigurkan, menokohkan, menjadikan sosok di luar Rasulullah SAW dalam hal ini adalah orang-orang yang memang tidak patut untuk dijadikan teladan. Ya. Sebagaimana dilakukan oleh kalangan anak muda, sebahagian anak muda, yang mereka adalah juga bila ditanya memeluk Islam, mereka memfigurkan tokoh-tokoh orang-orang yang tidak patut untuk diteladani. Entah itu dari kalangan orang-orang kafir, entah itu dari kalangan orang-orang yang tidak memiliki akhlak yang baik atau lain sebagainya. Maka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah tadi disampaikan, kita wajib untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aspek kehidupan. Dan salah satu aspek yang kita patut untuk contoh adalah sikap rahmah yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mempelajari, menelaah, menelisik apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita akan mendapatkan gambaran yang sangat lengkap. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap rahmah, lemah lembut ya, kepada para sahabat. Misalkan di dalam kitab Sahih Bukhari diungkapkan bagaimana sahabat yang bernama Malik Al-Huwairith radhiyallahu anhu yang telah selama 20 malam menimba ilmu di kota Madinah menimba ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian ia rindu untuk bertemu dengan keluarganya meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin tersebut seraya memberikan wasiat. Apa kata sahabat yang mulia ini? Karena rahima rafiqa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang penuh rahmah, penuh lemah lembut. Ini sikap yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap sahabat terhadap para sahabat yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam demikian pula memiliki sikap rahmah penuh kepedulian kepada kaum wanita Satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak sholat, beliau ingin sholat yang beliau lakukan dengan memanjangkan bacaan sholatnya. Beliau ingin menjadikan sholat yang beliau tunaikan lama. Namun ketika beliau hendak menunaikan yang demikian, beliau mendengar tangis seorang anak. Mendengar tangis seorang anak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meringkas solatnya. Yang tadinya solatnya akan dilakukan dengan memanjangkan bacaannya, ya, dengan memanjangkan ya, pelaksanaan solat tersebut, ya, kemudian beliau ringkas. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Karahiyata an asukwa ala ummi. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Khawatir beliau, ya. beliau merasa khawatir bahwasannya manakala salat itu dipanjangkan, dilamakan akan menjadikan ibu dari anak tersebut menjadi susah. Ibu dari anak tersebut menjadi galau. Ya. Dan ini adalah sikap rahmah, sikap kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum wanita, kepada ummahat, sehingga keinginan beliau untuk beribadah lebih lama itu beliau urungkan niat tersebut. Kenapa? Dalam rangka untuk menjaga agar ibu tersebut tidak mengalami kesusahan. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedemikian penuh rahmah kepada para wanita, kepada istri-istri beliau, kepada pembantu beliau ya. sebagaimana disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Muslim kata Aisyah radhiyallahu anha ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syai'an qat biyadih wala imra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah memukul dengan tangannya kepada istri beliau. Juga tidak pernah memukulkan tangannya kepada pembantu beliau. Beliau menggunakan tangannya untuk memukul kecuali ketika di dalam atau sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan sikap rahmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istri beliau. Beliau kalau marah cuma menunjukkan raut muka yang berubah menunjukkan raut muka yang berubah. Ya. Menunjukkan ketidaksenangan, menunjukkan bahwasannya beliau tidak suka, ya. marah. Ya. Tidak kemudian lantas ya. berkata-kata, tidak lantas kemudian apalagi menggunakan fisik beliau untuk memukul, tidak. Beliau tidak menggunakan kekerasan tidak menggunakan kekerasan. Yang namanya kekerasan, ya, ada yang sifatnya kekerasan itu kekerasan verbal, lisanan, ya, kekerasan yang dilakukan dengan cara lisan, ya, seperti apa? Seperti mencaci maki, ya, seperti mengumpat, ya, atau mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, tidak patut itu adalah bentuk kekerasan juga. Ya. Dan bisa dalam bentuk wujud kekerasan itu wujudnya fisik, ya. dengan cara memukul, dengan cara menendang, ya. dengan cara menampar, ya. dan lain sebagainya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan dua bentuk kekerasan ini baik dengan lisannya ataupun dengan tangannya, dengan anggota tubuhnya. Ya. Kecuali ketika beliau sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedemikian penuh rahmah sedemikian penuh kelemah lembutan ya, di dalam menyikapi. Ya. Juga demikian kepada anak-anak. Ya. Kalau tadi kepada sahabat, kepada umahat, kepada istrinya. Ya. Demikian juga Rasulullah SAW menunjukkan sikap rahmah itu kepada anak-anak, anak-anak kecil sebagaimana disebutkan ya, dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan ya, oleh ya, At-Tirmidzi dan oleh An-Nasa'i hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam, di dalam <clears throat> salah satu karya beliau Jami' Shaghir disebutkan bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yazurul ansar wa yusallim ala sibyan ya. wa yamsahu ru'usahum ya. wa fi riwayatin wa yad'u lahum ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke perkampungan kaum Ansor. Apa yang beliau perbuat di perkampungan kaum Ansor? beliau memberi salam kepada anak-anak. Tidak hanya memberi salam, beliau pun mengusap kepala anak-anak Ansor ini. Ya. Dalam riwayat lain yang, yang diriwayatkan oleh An-Nasai, ya. beliau mendoakan mereka, mendoakan anak-anak Ansor sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkunjung ke perkampungan Ansor ini menunjukkan sikap rahmah beliau, ya. sikap kasih sayang beliau, ya. kelemah lembutan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditujukan kepada anak-anak. Ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana ya, sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada segenap lapisan ya, para sahabat, segenap lapisan masyarakat dari mulai para sahabat yang dewasa, para ummahat, para istri beliau, anak-anak, bahkan sikap rahmah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diberikan pula kepada orang-orang yang memang belum faham tentang agama, orang yang masih jahil. Ya. Dalam Sahih Muslim diungkapkan hadis dari Anas bin Malik. Ya. Ya. Diungkapkan bagaimana ketika ada seorang Arabi ya datang ke Masjid Nabawi kemudian Arabi ini ya, buang air kecil di salah satu sudut Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Yang namanya Arabi adalah orang yang belum tersentuh pendidikan, belum pernah taklim, belum pernah belajar agama, orang dari dusun, dari pedalaman, ya, belum belajar agama. Ya. Datang ke Madinah, ke kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. di salah satu ya, area masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Arabi ini buang air kecil perbuatan Arabi ini dilihat oleh para sahabat. Ya, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang bersemangat kalau menunaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, melihat kemungkaran yang dilakukan oleh Arabi ini, ya, semangat untuk amar ma'ruf nahi mungkar tumbuh pada sahabat. Maka para sahabat pun bangkit untuk melarang Arabi ini buang air kecil di Masjid Nabawi. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencegah para sahabat yang akan menunaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Mencegah untuk menunda. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kesempatan kesempatan kepada Arabi ini untuk menyelesaikan hajatnya buang air kecil di masjid. Kita tahu, ya, masjid tidak boleh dikotori, apalagi sampai membuang najis di situ. Ya. Orang yang buang air kecil di masjid ini adalah perbuatan mungkar, ya. tidak boleh dilakukan oleh ya, seorang muslim. Ya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sikap hikmahnya membiarkan Arabi ini sampai menyelesaikan hajatnya. Setelah Arabi ini menyelesaikan hajatnya, dipanggilnya Arabi tersebut dinasehati, ya. sehingga kemudian Arabi tersebut ya, mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan bahwasannya Muhammad adalah orang yang penuh rahmah. Ya. Adapun najisnya ya, yang telah ya, ditumpahkan di salah satu sudut Masjid Nabawi. Ya, Nabi Shallallahu memerintahkan kepada sahabat untuk mengambil air, ya, seember air kemudian menyiramkan ya, kepada area yang terkena najis tersebut. Ini sikap, ya, sikap penuh rahmah yang ditunjukkan oleh Rasulullah saw kepada orang yang jahil. Ya. Orang yang belum faham tentang agama. Ya. Maka dari beberapa riwayat tersebut, ya, sedemikian besar ya, sikap rahmah senantiasa dikedepankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya ketika seseorang memiliki sikap kasar, ketika seseorang memiliki sikap keras, ya, maka orang-orang tidak akan suka. Ya, apalagi kita, ya, seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu, bahkan orang yang kedepannya kita berharap kita semua bisa menjadi ya, bahagian dari duat ilallahi ta'ala ya. Ya. maka sikap kasar itu mulai sekarang harus mulai di dikikis kalau sikap itu ada pada diri kita dan sebaliknya kita memupuk sikap penuh rahmah sikap penuh kasih sayang ya. Ya. memupuk melatih untuk bisa bersikap kasih sayang bersikap lemah lembut karena kalau sikap kasar, sikap keras ya, dipertontonkan, diperlihatkan kepada umat, umat akan lari. Ya. Karena pada dasarnya manusia itu tidak suka diperlakukan kasar, tidak suka diperlakukan keras. Ya, dengan kekerasan tidak suka. Ya, Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memberikan ya, bimbingan kepada kita melalui firman-Nya. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min haulik. Ya. Dan dengan sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau bisa bersikap lembut kepada mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan kasar hati kepada mereka, la min hawlik. Niscaya mereka akan menyingkir. Ya. Niscaya akan mereka akan lari dari kita, dari engkau. Ya, akan lari. Ya. Tidak akan suka kepada kita. Karena memang dasarnya tabiat manusia tidak suka diperlakukan secara kasar. Ya, jangankan orang lain kita saja diperlakukan kasar, ya, diomelin saja ya, dengan satu kalimat dasar misalnya. ya, Terus kita mendengar, "Oh, kok begitu dia?" Sudah merasa tidak enak perasaan kita. Ya. Itu terhadap diri kita hanya dengan satu kata saja. Ya. Atau satu sikap bahkan. Ya. Sikap dengan apa? Dengan menunjukkan raut muka kita. Ya. Tidak senyum, malah cemberut. Itu saja sudah merupakan sesuatu yang bagi kita, uh kok begini ya orang. Tidak suka kita diperlakukan seperti itu. Ya. Dan ketika kita tidak suka kepada orang yang memperlakukan ya, sikap seperti itu, ya, kita akan menjauh. Ah, buat apa berteman dengan dia? Ini dalam masalah pertemanan. Apalagi kalau lingkupnya dalam masalah dakwah. Kita membawa, memikul tugas dakwah. Ya, berdakwah ke tengah masyarakat. Ya, bertemu dengan masyarakat, tidak menunjukkan sikap yang ramah. Ya. Naik motor, ngegas, ngetrail di depan masyarakat, ya. Tanpa kulonowun misalnya, tanpa memberi salam, Masyarakat akan melihat oh, orang ini naik sepeda motor, wang-weng, wang wong wang wong seperti daerahnya sendiri saja. Ya. Nah, itu akan menjatuhkan, akan menjadikan orang menganggap wah ini orang nggak beres. Sikap-sikap seperti itu ya, tidak patut untuk ditunjukkan oleh seorang penuntut ilmu. Ya, oleh seorang penuntut ilmu. Ya, kalau kita naik sepeda motor, ya, lewat di depan e, apa masyarakat ya ya sampaikan salam sambil motor itu dipelankan ya ya ini menunjukkan adab bahwasannya kita sebagai orang yang memiliki ya, sopan santun ya, memiliki kesantunan ya, benar-benar ya, ya, menerapkan kesantunan itu di dalam perilaku Begitu juga ketika kita bertemu ya, dengan tetangga-tetangga kita, kita lewat di gangnya, bertemu, tebarkan salam. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Iya Ustaz kita sudah salam berkali-kali Tapi tidak pernah dijawab Dasar memang itu preman tengik uh, Bahasanya pakai tengik lagi. Subhanallah. Ya. Bukannya kita mendoakan kepada dia supaya dia dapat hidayah, ya. malah dikatakan dengan kalimat-kalimat yang kasar. Maaf ya tadi kalau saya ucapkan tengik sebagai contoh saja. Ya. Ya. Itu kalimat kasar, tidak boleh. Ya. Bukannya kita mendoakan agar preman itu dapat hidayah, Ya sudah kalau begitu kita nggak akan lagi mengucapkan salam. Buat apa salam? Sudah menyampaikan salam berkali-kali tidak pernah dijawab. Ya. Sikap kita itu jangan kemudian putus asa. Kita memberi salam kepada orang lain, niat kita itu supaya dijawab atau supaya apa? Niat kita memberi salam kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang kepada preman sekalipun, niat kita memberi salam diantaranya adalah ingin menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan sunnah karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita afsus salam bainakum, tebarkan salam diantara kalian. Ya. Jadi tugas kita itu menghidupkan sunnah, ya. sehingga ketika orang-orang yang kita beri salam ini membalas dengan raut muka yang cemberut misalnya, kita tidak pernah akan menghiraukannya. Ya. Apalagi kemudian kita lantas tidak lagi memberi salam. Ya. Kalau kita tidak lagi memberi salam, berarti kita apa? Menghidupkan atau mematikan? Mematikan sunnah. Ya. Berarti kita mematikan sunnah. Ya. Maka mau dijawab atau tidak, ya, kita tetap memberikan salam kepada mereka karena niat kita ingin menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menebarkan salam. Mau dijawab atau tidak? Dijawab alhamdulillah, tidak dijawab alhamdulillah. Karena apa? Karena kita bisa menunaikan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini salah satu bentuk, ya. sehingga kita kemudian tidak tertipu, ya, tidak terperangkap oleh syaitan untuk kemudian kita menyikapi ah sudahlah nggak dijawab salamnya nggak usah salam berarti kita terperangkap dengan tipu daya syaitan kita terperangkap dengan bisikan setan tuh lihat kamu salam berkali-kali itu orang nggak akan dijawab nggak akan jawab udah nggak usah salam berarti memang bisikan setan menang ya. buktinya menang ya. orang tersebut tidak lagi mengucapkan salam dengan tidak mengucapkan salam berarti ia telah mematikan sunnah tidak menghidupkan sunnah dalam hal memberi salam Begitulah upaya-upaya syaitan agar kita ini ya, menjauh dari apa yang dibimbing, dicontohkan, diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ini satu contoh saja. Dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak. Ya, dalam hal masalah ya, bagaimana bermuamalah, bagaimana bergaul, ya, dengan tetangga kita, ya, dengan teman sebaya kita, ya, dengan ya, lingkungan masyarakat kita. Banyak sunnah-sunnah yang perlu kita hidupkan. Ya. Nah, sunnah-sunnah dalam hal berpergaulan. Ya. Selain menebarkan salam, suka memberi, memberi senyum. Ya, jangan dikira memberi senyum itu ya, sebuah perbuatan yang sepele, besar. Ya. Ada sebuah rumah sakit, ya, rumah sakit Islam ya, di Jakarta untuk ya, supaya karyawannya ramah itu sampai mendatangkan trainer pelatih supaya bisa senyum. Bayangkan Antum semua barusan bisa senyum ya, alhamdulillah nggak perlu mendatangkan pelatih. Dan pelatih ini bukannya gratis, mahal bayarannya. Dan di mana-mana sekarang, kalau antum mendatangi sebuah sebuah perkantoran, ya, kalau dulu satpam itu kan pakaiannya samping kiri belati, ya kan? Samping kanan belati, samping kiri pentungan kan gitu. Sekarang kan satpam tidak, Satpam kan pakai jas, pakai itu. Supaya apa kelihatan? Kelihatan ramah, kan begitu. Ya. Kita mau masuk kantor pun dibukakan. Ya. Terus diberi apa? Senyum. Iya tidak? Ya. Padahal senyum ini sudah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kau remehkan sedikit pun dalam masalah hal yang ma'ruf, walaupun kau hanya memberikan ya, raut muka yang menyenangkan kepada saudaramu. Ya. Walaupun kau memberikan se ya, sesungging senyum lah. Ya, senyum tersungging. Ya, bukan tersinggung. Ya. Nah, sedemikian besar, sedemikian banyak ya, yang diajarkan oleh agama kita untuk kemudian kita ini dikenal sebagai orang-orang yang santun, yang beradab, yang ramah, yang penuh kasih sayang. Iya. Nah. Asal jangan senyum 24 jam. Ya. Kalau senyum 24 jam ini ya sudah error. Ya. Perlu untuk direhabilitasi. Itu. Nah. Maka hal-hal yang demikian ya. Hmm, sikap-sikap yang demikian perlu dipupuk ya perlu dipupuk. Ya. Jadi apalagi misalnya tampilan kita, ya tampilan kita kan kadang-kadang mungkin ya muka itu agak seram, ya. ya. Nah, apalagi misalnya jenggotnya, orang-orang kan kadang-kadang melihat lahirnya saja, zahirnya. Nah, hal-hal yang seperti ini dengan kita banyak apa istilahnya memberi senyum, apalagi dengan akhlak yang baik. orang ya. orang-orang yang tadinya melihat kita ini ya, dengan perasaan segan atau perasaan ya, enggan itu dengan kita mengamalkan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hal-hal yang demikian bisa cair ya bisa mengalir ya, hubungan kita pun dengan masyarakat ya, sehingga masyarakat bisa didakwahi, diajak kepada kebaikan, diajak kepada ya, taklim dan seterusnya, ya, sehingga mereka mengenal Islam dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Allah wa a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa ya, saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa mendorong kita, memberi semangat kepada kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam hal ini adalah memupuk sikap kasih sayang, sikap lemah lembut, sikap penuh ya, pengertian, penuh kepedulian kepada lingkungan di mana kita berada.